Salah satunya adalah mujalah satu solihin. Terdapat keterangan dari An-Nawawi di akhir kitab tentang pengertian solihin. Siapa itu as Siapa itu orang yang disebut dengan orang yang saleh? Di akhir kitab Nawawi mengatakan ar-rajul salih wal qa'im bi hukukillahi ta'ala wa hukukil ibad. Yang disebut orang yang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama. Demikian dikatakan oleh Az-Zujat dan penulis kitab Al-Matalik dan yang lainnya. Maka yang disebut dengan orang yang saleh itu bukan hanya orang yang rajin ibadah. Namun tidak baik dengan tetangga. Bukanlah orang yang soleh, orang yang rajin sholat, akan tetapi melantarkan anak dan istrinya. Akan tetapi orang yang soleh, kata An Nawawi adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Hak-hak Allah dilaksanakan, ibadah tekun dikerjakan, demikian juga hak manusia hak sesama, hak istri, hak anak, kerabat, eh, tetangga juga ditunaikan. Nah, orang yang mengumpulkan dua hal ini itulah disebut itulah yang disebut dengan orang saleh. Tidak sebagaimana pengertian yang ada di benak banyak orang. Dalam benak banyak orang yang disebut dengan orang saleh adalah orang yang makrasil ibadah meskipun boleh jadi jelek sama tetangganya. Kemudian orang soleh, namun tak mau serawung nggak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini bukan orang salah ya. Kemudian kita masuk ke pasal berikutnya. Faslun babi tardidil ayat ini tadaburi. Pasal tentang dianjurkannya mengulang-ulang satu ayat dalam rangka untuk tadabur. Maka hukum masalah ini kata anawi hukumnya adalah istihbab dianjurkan. Telah kami jelaskan di pasal yang lewat dorongan untuk melakukan tadabbur dan penjelasan tentang kedudukan tadabbur. Bahasanya tadabbur adalah maksud diturunkannya Al-Quran dan terpengaruhnya salaf dengan tadabbur sampai-sampai sebagian dari mereka pingsan bahkan mati karenanya. Dan kami dapatkan riwayat dari Abu Dhar radhiallahu anhu. Beliau mengatakan, Koman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ayatin yuraddiduha. Satu ketika, satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di dalam salat tersebut, beliau cuma membaca satu ayat yang diulang-ulang. Hatta asbaha beliau ulang-ulang sampai pagi. Dan ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu perkataan Nabi Isa alaihissalam, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, sebenarnya jika engkau seksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Itu disebutkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Tentang uh, tentang riwayat ini Abdul Qadir Arnaud mengatakan di tahqiqnya disebutkan oleh Nasai. Demikian juga Ibnu Majah di bab bacaan Al-Qur'an di salat malam. Dan kata Abdul Qadir Arnaud hadisnya adalah hadis yang sahih. Sedangkan Abu Ainain di takriknya mengatakan kesimpulannya falah hadis dhaifun. Hadisnya lemah. Akan tapi diriatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, "Kuman Nabi sallallahu alaihi wasallam biatin minal minal Qur'ani lailatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan baca satu ayat dari Al-Qur'an dan ini dibaca semalaman. Dan hadis ini hadis Aisyah ini juga diriatkan oleh Al-Baghawi di Sahih Sunnah. Kemudian berikutnya adalah riwayat berikutnya dari Tamim Adari, sahabat Tamim Adari radhiyallahu anhu, annahu karoh hadil ayat tahat asbaha. Beliau salat malam dengan mengulang-ulang ayat berikut ini, beliau ulang-ulang sampai pagi tiba. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Am hasiballadina tarahu sayiat?" Apakah mengira memiliki praduga prasangka orang-orang yang melakukan keburukan anna ja'alahum kalladina amanu bahasanya kami akan jadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh. di takiknya Abu Ainin mengatakan diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih kemudian dari Abad bin Hamzah dia mengatakan takhaltu ala Asma radhiallahu anha satu ketika, satu hari aku masuk ke rumahnya Asma radhiallahu anha di pagi hari. Wayataka sedangkan beliau sedang membaca firman Allah di surat Tur. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya, maka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita kepada kami dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita wawakona dan menjaga kita ada bersamum dari siksa neraka. Siksa neraka disebut ada bersamum Diambil dari kata-kata masam, artinya pori-pori. Karena siksa neraka itu apinya itu masuk ke dalam pori-pori pori-pori kulit manusia. Karena itu adab neraka disebut ya, adab samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kami dengan ampunan, dengan ampunannya dan Allah jaga kami, lindungi kami dari seksa neraka. Fawakofat indaha maka Asma berhenti di ayat itu maksudnya tidak melanjutkan bacaan ah, ayat berikutnya Fa'ala tu'aituha maka mulailah Asma mengulang-ulanginya wa dan berdoa agar terselamat dari seksa. Fatolah ialah alaiya dalika maka menurutku menunggu Asma sampai selesai itu terlalu lama. Hanya aku pergi ke pasar lalu ku selesaikan kebutuhanku setelah itu aku kembali ke rumahnya Asma. Wahya tu'iduha. Dan dia masih mengulang-ulang ayat tadi. Mutata'u dan berdoa. Wawina hadir kisah kata An-Nawawi kami juga mendapatkan riwayat pasal kisah ini dialami oleh Aisyah radhiallahu anha. Waradada Ibnu Mas'ud demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang firman Allah di surat Toha ayat 114 Rabbi zidni ilma Wahai Rabku, tambahilah ilmu untukku. Demikian juga Said bin Jubair mengulang-ulang seorang tabi'in, mengulang-ulang firman Allah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan takutlah kalian pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Surat Al-Baqarah 281 dan ini adalah ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Wataku yaman turja'una fihi ilallah. Dan takulah kalian pada satu hari yaitu hari akhir di mana di hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Uddata Aidan Said bin Jubair itu mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala fasawfa ya'lamun maka kelak mereka akan tahu idil idil aghlalu fi a'naqihim ketika belenggu itu ada di leher mereka demikian juga ada riwayat yang mengatakan bahwa Said bin Jubair mengulang-ulang dalam sebuah salat mengulang-ulang ayat surat Infitar ayat yang ke-6 bi rabbikal karim Wahai manusia apakah yang menyebabkanmu tertipu dengan Tuhanmu? Maka banyak manusia tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ketika dia ketika manusia ini berlimpah nikmat padahal dia dia tukang maksiat maka dia ngira bahasanya nikmatnya di adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tanda Allah ridha dengan dirinya Kata Ibnu Thaimin di tafsir Juz Amma, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat isyarat sebab manusia tertipu dengan Allah. Yaitu kata-kata Al-Karim. Yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Karim. Zat yang maha pemurah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah. Boleh jadi orang itu ahli maksiat namun malah diberi kemudahan urusan. Malah lancar tambah lancar rezekinya. Maka orang tertipu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pemurah. Dikira dengan banyaknya limpah nikmat itu adalah bukti kalau Allah sayang dan cinta pada dirinya. Maka Dhahab demikian juga ada seorang ulama salaf bernama Dhahab. Idza tala qaulahu ta'ala jika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, lahum min fawqihim dhulal untuk mereka di atas mereka terdapat naungan minimal dari api neraka wa min tahtim dulal demikian juga di bawah mereka terdapat naungan dari neraka dari api neraka Dulal eh, di tafsir jalan dimaknakan dengan tibak dengan lapisan api. Yurajiduha ila sahari maka ad-dohak mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Sampai waktu sahur. Maka e, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi menunjukkan dianjurkan ketika seorang itu membaca satu ayat dan sangat terkesan dengan ayat tersebut, maka dianjurkan untuk mengulang-ulangi ayat yang dibaca agar tertanam dan masuk ke dalam hati dan agar semakin tadabur dengan isinya. Maka ini adalah dianjurkan karena ini adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagaimana dalam riwayat Abu Dar yang disahihkan oleh sebagian ulama yang tadi disahihkan oleh Abdul Qadir Arnaud atau eh, Abu Ainin mengatakan ada solusi yang lain yaitu riwayat Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang satu ayat semalaman. Dan ini perbuatan para sahabat, terutama al dan yang lainnya. Dan perbuatan Nabi menunjukkan kalau itu adalah perkara yang hukumnya dianjurkan. Kemudian fasal fil buka hingga kiraatil Quran. Fasal tentang menangis pada saat membaca Al-Quran. Telah lewat dalam dua pasal yang lewat penjelasan mayahmil alat buka fi halil kiroah tentang faktor pendorong untuk menangis pada saat baca Al-Quran yaitu tadabur. Ya, demikian juga karena mengulang-ulang ayat. Maka orang itu akan bisa menangis pada saat baca Quran. Pertama tadabur terhadap isinya. Kemudian yang kedua karena dia mengulang-ulang satu ayat yang sangat berkesan dalam hatinya. bahwa sifatul arifin dan menangis pada saat baca Al-Quran adalah sifatnya seorang manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah syiar yaitu tanda hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-109 Wayakhiruna lil afkan dan mereka menundukkan atau tersungkur lil afkan pada dagu-dagu mereka, maksudnya sujud. Mereka bersujud, ya bekun dalam keadaan menangis. Wajiduhum khusyu'a dan Al-Quran itu menambah kekhusyuan mereka, menambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud mereka dalam ayatnya adalah ahli kitab yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji ahli kitab yang masuk Islam karena Allah puji sifat mereka di antara sifat mereka adalah ketika mereka dibacakan Al-Qur'an pada mereka maka mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Mereka semakin mendengar ayat Al-Qur'an mereka semakin khusyuk, semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Waqat waradat fi ahadis dan tentang anjuran untuk menangis pada saat baca Al-Quran terdapat beberapa hadis dan beberapa dan banyak riwayat dari ulama salaf. Maka di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhul Quran wabku." baca Al-Quran dan menangislah kalian. Fa'ilam tabaku fatabaku. Maka jika kalian tidak bisa menangis pada saat baca Al-Quran, maka adalah kalian bergaya kayak gayanya orang menangis. Di sini diatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Sa'id bin Abi Waqas. Abdul Qadil Arnaud di takiknya mengatakan, sanadnya baif. Sedangkan Abu Ainain di takiknya mengatakan, kesimpulannya, fal hadis, da'ifun, bihadal lafzi. Hadisnya adalah hadis yang lemah jika dengan redaksi yang bunyinya sebagaimana di atas. Yaitu jika kalian tidak bisa menangis ketika baca Al-Quran, maka ya bergayalah sebagaimana gayanya orang menangis, bersuaralah dengan suaranya orang yang menangis. Berintonasilah ketika kamu baca ayat yang tentang azab, tentang neraka, sebagaimana intonasinya orang yang menangis. Namun Abu Ainain menyampaikan solusi ada riwayat yang sahih yang hampir semakna dengan ayat ini eh, dengan hadis ini. Yaitu diriatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia dari Atta bin Abi Ubah dari Ibnu Abbas Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Ayuna si ahsanu qiraatan Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling bagus cara membaca Al-Qur'annya? Siapakah manusia yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Seperti apa orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'a ra'aita annahu yakhshallaha." Itu seorang yang baca Al-Qur'an yang jika engkau melihat dirinya, maka engkau yakin engkau lihat dia adalah seorang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Uh, suaranya, Uh, gaya lagunya setelah suara dan nadanya orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melihatnya masuk Allah ini adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Nabi orang yang paling bagus dalam membaca Al-Qur'an. Nah, di sini di samping dari jalurnya Ibnu eh, Ibn Abbas yang dikatakan di Hilyatul Aulia juga memiliki tarikun akhar, jalur yang lain dari Ibn Abbas yang diriatkan oleh Tabrani di Mu'jam Kabir dan di sanadnya adalah ada Ibnu Luhai'ah yang baif akan tetapi riwayat Tabrani ini menguatkan sanad sebelumnya sanadnya Abu Nuaim Demikian juga hadis ini memiliki syahid dengan sanad yang hasan, hadis penguat yang sanadnya hasan. Maka kesimpulannya Abu Ainain mengatakan, wahwa pihak turuk hasanun. Maka dengan banyaknya jalur-jalur hadis ini yang mengatakan orang yang paling bagus membaca Al-Quran adalah orang yang nampak merasa eh, merasa takut pada Allah adalah hadis yang derajatnya hasan li Yaitu redaksi ahsanunas kiraatan man idza hasib yaqra hasibtahu yakhshallaha manusia yang paling bagus cara membaca Al-Qur'annya adalah orang yang jika engkau mendengar suaranya, engkau mendengar dia membaca Al-Qur'an, maka engkau mengira dia adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun redaksi yang dibawakan oleh penulis yaitu jika engkau tidak bisa menangis maka bergayalah, bersuaralah, bernadalah, berintonasilah sebagaimana intonasi dan gaya orang yang menangis, maka itu adalah hadis yang baik. Maka lafat yang kuat, maka hadis yang kuat adalah yang bunyinya jika manusia yang paling bagus dalam membaca Al-Quran adalah orang yang jika kita mendengar dia membaca Al-Quran maka kita mengira bahwa dia adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah orang yang menangis ketika membaca Al-Qur'an atau dia tidak menangis dalam membaca Al-Qur'an namun Eh, gaya nada dan intonasinya adalah intonasi orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka isi isinya sama dengan hadis yang taif yaitu jika menangislah jika tidak menangis maka bergayalah sebagaimana gaya orang yang menangis. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ana bil Khalifah Umar bin Khattab pernah uh, e, solabi. Solabi itu maknanya sholat jadi imam. Oleh karena itu, tolong kamu jadi imam kita. Kamu masih jadi imam. Itu bahasa Arabnya, soli bina. Ya, silakan jadi imam. Soli bina. Anak sholat bil jamaati. Sesungguhnya Umar bin Khattab jadi imam sholat berjamaah. Tepatnya itu pada saat sholat subuh Fakora surat Yusuf maka di surat di surat tersebut tersebut eh, Khalifah Umar bin Khattab membaca surat Yusuf maka beliau menangis sampai-sampai air mata itu mengalir di pipi beliau. Dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab berada dalam surat Isya dan menangis maka hal ini menunjukkan bahasanya kejadian ini yaitu kejadian Umar, Khalifah Umar, seorang yang dikenal tegas, keras, ternyata adalah orang yang sangat lembut ketika membaca Quran. Faitulah atakaruhi minhu. Maka riat ini menunjukkan, ada yang mengatakan sebuah ada yang mengatakan isya, menunjukkan kalau kejadian ini adalah kejadian yang berulang-ulang. Di Khalifah Umar, meskipun dia adalah demikian, di luar salat, namun di dalam salat dan pada saat baca Quran, Beliau adalah orang yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat mudah menangis. Sehingga berulang-ulang kejadian Khalifah Umar bin Khattab menangis dalam salat karena membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan Khalifah Umar menangis sampai-sampai jamaah salat itu mendengar tangisan beliau min marai suhuf di belakang di belakang sof. Jadi sampai sof yang belakang untuk mendengar tangisan beliau, artinya tangisan yang luar biasa. Tangisan yang sungguh-sungguh, tangisan. Kemudian dari Abu Raja dia mengatakan, aku melihat Ibn Abbas dan di bawah dua matanya eh, seakan-akan tali sandal yang sudah usang ada garis hitam di bawah matanya Ibnu Abbas ada garis hitam yang garis hitamnya adalah minadumu adalah karena aliran mata, aliran air mata. Maka Ibnu Abbas adalah orang yang sering menangis ketika baca Al-Quran, ketika sholat, sampai-sampai di pipinya itu ada ya, bekas anak sungai. Kalau belum menangis, maka lewat situ terus airnya lama-lama bekas nangis masih lewat sini, nangis masih lewat sini, akhirnya lama-lama jadi bekas. Dari Abu Salah dia mengatakan, mana semin ahli Yaman. Ada sejumlah orang datang dari negeri Yaman menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Dan mereka mulailah mereka membaca Al-Quran di dekat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka menangis pada saat mendengarnya. Fakala Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Hakadha kunna." Demikianlah keadaan kami dahulu. Menangis pada saat baca Al-Qur'an. Inilah keadaan kami para sahabat. Dari Hisham bisa mengatakan, seringkali aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin, seorang tabiin besar, Filail di waktu malam pada saat beliau mengerjakan salat malam. Maka Muhammad bin Sirin seorang tabi'in, beliau pun sering kali menangis ketika membaca Quran di tengah salat malam. Wal athar fi hada maka riwayat-riwayat dari salaf tentang hal ini sangat banyak, tidak mungkin bisa dihitung. Dan dalam apa yang kami isyaratkan dan yang kami ingatkan sudah cukup untuk menunjukkan bukti kalau bahasanya di antara perilaku salaf adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian ada kutipan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mengatakan menangis adalah satu hal yang hukumnya dianjurkan. Ma'al kiraah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an wa indaha dan pada saat kita mendengar bacaan Al-Qur'an. Maka dianjurkan untuk menangis. Maka dianjurkan untuk menangis pada saat kita baca Al-Quran. Demikian juga pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Dan dalilnya adalah riwayat-riwayat yang tadi telah disampaikan oleh An-Nawawi. Pujian Allah kepada alul Kitab yang beriman. Demikian pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang derajatnya Hasan di ghairihi, eh, Riyad Abu Nu'aim di, uh, di Demikian juga praktek sahabat dikuatkan lagi dengan demikian keadaan tabi'in. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan cara supaya bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Matarikuhu dan cara fitahsilihi untuk bisa mendapatkan menangis pada saat membaca Al Quran. Tidaklah seorang itu menghadirkan di dalam hatinya rasa sedih ketika membaca Al-Quran. Caranya hendaklah dia renungkan isi ayat yang dia baca. Nah, di sana terdapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala wal wa'id syadid, ancaman yang sangat keras yang Allah berikan. Kemudian mewakit wala uhud perjanjian dan perjanjian yang Allah ambil dari manusia. Kemudian kita ingat apakah kita telah melaksanakan perjanjian tersebut ataukah tidak. Semuanya ta'amal setelah itu, setelah dia paham, ini isinya adalah ancaman, bahkan ancaman keras. Kemudian adalah dia renungkan dan dia ingat taksir, taksirahu fidalika, kecerobohan dia dalam masalah itu. Banyaknya dia melanggar larangan Allah, Padahal siapa yang melanggar larangan Allah, Allah, Allah ancam dengan ancaman keras. Maka jika sudah demikian kok tidak juga sedih dan menangis. Kama yahdul khawas sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang istimewa yang mereka bisa bisa dan biasa bahkan menangis dan sedih ketika membaca Quran dan demikian keadaan para sahabat sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq beki ala fakti dalika. Maka hendaklah dia menangis. Kenapa tidak bisa menangis? Maka hendaklah dia berusaha, maka hendaklah dia tangisi dia tangisi dirinya. Kenapa saya nggak bisa menangis? Sebagaimana para sahabat bisa menangis ketika membaca Quran. Fa'innahu min a'bamil man'a masaib. Sesungguhnya hal itu adalah termasuk musibah yang paling besar. Hmm. Hati keras berarti. Hati keras. Tidak pernah bisa menangis ketika membaca Quran. Menangis kalau kehilangan duit, Menangis kalau punya nilai jelek. Nggak pernah menangis ketika membaca Quran. Nggak pernah menangis ketika uh, baca hadis. Maka sahabat adalah orang-orang yang berhati lembut dan mereka adalah orang yang sering menangis dalam dua keadaan. Pertama pada saat mereka membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran sebagaimana di perkataan Abu Bakar Siddiq, demikian juga riwayat dari Umar, demikian juga Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang mudah menangis ketika mendapatkan mau'idah. Ketika mereka mendapatkan e, nasihat yang berkesan, ya bukan ayat Quran yang dibaca, namun sekedar perkataan orang. Namun perkataan manusia tersebut adalah perkataan yang memang menyentuh hati, maka mereka adalah orang yang mudah menangis. Nah, dalil untuk hal yang kedua ini hadis Irbat bin Sariyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dan mereka menangis karenanya. Kemudian pasal berikutnya adalah eh, wayam bari ayatil kiraatahu dan sepatutnya dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Itu maksud membaca Al-Quran secara tartil dalam baca Al-Quran adalah tamahul pelan-pelan. Sebagaimana kata Ibnu Katsir di tafsirnya. Ketika menafsirkan firman Allah di surat Muzammil. Ini dimaksud dengan tartil dalam baca Al-Quran adalah pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Dan ini hukumnya dianjurkan. Bahkan ijma' Wattafaqal ulama dan ulama sepakat dianjurkan untuk tartil, dianjurkan untuk pelan dalam baca Al-Quran dalam rangka melaksanakan eh, perintah Allah Subhanahu wa taala waratil Quran tartila. Dan tartila dalam baca Al-Qur'an. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan artinya bacalah Al-Qur'an dengan pelan karena pelan dalam baca Al-Qur'an itu sangat membantu supaya kita bisa merenungi, memahami dan merenungi Al-Qur'an dan demikianlah cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabata terdapat riwayat yang sahih dari Ummu Salamah radhiallahu anha beliau mengatakan annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menggambarkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an maka qira'atan mufassiratan maka itu adalah cara membaca Al-Qur'an yang jelas harfan harfan jelas setiap hurufnya huruf demi hurufnya Diatkan Abu Dawud, Tirmidhi dan Nasai kata Tirmidhi, hadis Hasan Sahih. Nah, Abu Ainain mengatakan di tahkiknya, di kesimpulannya, kultu Nabi bihada anna Ta'ifun, min hadis umi Salamah. Maka jelaslah dengan keterangan di atas bahasanya hadisnya adalah hadis yang lemah eh, dari jalurnya umi Salamah. Maka dari jalurnya umi Salamah ini adalah hadis yang lemah. Sedangkan Eh, Abdul Qadir Arnaudi kakeknya mengatakan dia kenal Abu Dawud bab tentang anjuran tartil dalam Al-Quran demikian juga Tirmidhi demikian juga Imam Ahmad dalam Musnad dan Abdul Qadir Arnaud mengatakan bahwa hadisun sahihun dan ini adalah statusnya hadis sahih. Kemudian Abu Ainin ditakiknya memberikan keterangan tambahan namun terdapat hadis diatkan oleh Bukhari dari Qatadah dalam satu riwayat dikatakan aku bertanya pada Anas, dalam riwayat yang lain berkata uh, Anas ditanya bagaimana cara baca Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas uh, faqalat, maka atau kota saya bertanya kepada Anas atau Anas ditanya bagaimana cara baca Nabi eh, cara baca Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Musalamah umm mengatakan karena dan cara baca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang. Kemudian kok kanat ya? Summa qara'a kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudu dengan manjangkan Bismillah, dengan manjangkan Ar-Rahman, dengan memanjangkan Ar-Rahim. Kemudian dilihatkan oleh Muslim dari Hafsah. Hafsah mengatakan, Mara itu aku belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salat fi subhatihi. Subhah dalam uh, hadis demikian juga dalam uh, dalam riwayat dari salaf dari sahabat maknanya adalah salat sunnah. Maka di zaman Nabi itu salat sunnah itu istilahnya adalah subhah. Salat fi subhati aku belum pernah melihat Nabi sholat dalam sholat sunnah kaidan sambil duduk sampai setahun eh, sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama setahun sebelum Nabi wafat kata Habsah, Nabi sholat dalam sholat sunnah dalam keadaan duduk. Maka nanya kok bisurah dan beliau setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca satu surat dan beliau membacanya dengan tartil dengan pelan hatta takuna atwala min atwal minha sehingga jadilah surat tersebut surat yang lebih panjang daripada surat yang lebih panjang. Jadi kalau dilihat dari ayat, masih ada surat yang lebih panjang. Di surat ini, ayatnya cuma 100. Ada ayat yang misalnya surat 100 sekian misalnya. Maka surat yang cuma 100 itu karena dibaca pelan-pelan sehingga jadinya tempo waktu membacanya lebih lama daripada membaca ha, ah, surat yang jumlah ayatnya lebih banyak. Jika dengan cara baca standar, tidak terlalu pelan. Maka dua riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah riwayat penjelas yang menjelaskan bahasanya cara baca Qurannya Nabi Shallallahu itu tartil, pelan. Kemudian untuk riwayat dari Habsah yang diatkan oleh muslim terdapat tambahan faedah yaitu hadis ini dalil bolehnya sholat sunnah sambil duduk bolehnya sholat sunnah sambil duduk meskipun tanpa sebab meskipun tanpa sebab maka boleh sholat qobliya sholat ba'diya, sholat duha atau yang lain dikerjakan sambil duduk ini ada satu kemudahan yang diberikan oleh syariat untuk memotivasi orang dan untuk menyemangati orang agar memperbanyak sholat sunnah. Kamu, kamu kalau kamu mau males sholat sunnah sambil berdiri, ah, sambil duduk juga boleh meskipun bukan karena sakit atau yang lainnya. Berbeda dengan sholat fardu yang wajib dikerjakan sambil berdiri dan baru duduk jika memang tidak mampu sambil berdiri. Kemudian dari Muawiyah bin Qurrah dari Abdullah bin Muhafal radhiallahu anhu beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathul Mekah di atas untanya beliau membaca surat Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Faraja'a fi qiraatihi. Maka bacaan Al-Quran beliau pada saat itu bacaannya itu mantul. Kurang lebih Raja'a di sini artinya memantul. Ini bacanya adalah bacaan ya memantul. Ya, hadis ini diniatkan oleh Bukhari dan diberi judul bab bab qiraah ala dabah bolehnya baca di atas kendaraan. Demikian juga diberi judul bab bab tentang masalah tarji memantulkan ayat dalam membaca Al-Quran. Sedangkan ini diberi judul bab dalam eh, juga riwayat Muslim diberi judul bab oleh An Nawawi bab anjuran untuk memperbagus suara, memperindah suara ketika membaca Al-Quran dan diberi judul bab oleh Abu Dawud bab anjuran untuk tartil ketika membaca Al-Quran. Nah, apakah apakah berdasarkan hadis ini ada anjuran untuk tarjik dalam membaca Al-Quran? Mungkin ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka berselisih pendapat kenapa ada tarjik dalam bacaannya Nabi pada saat itu. Ini sengaja ataukah kebetulan? Sebagian ulama mengatakan Tarjih yang terjadi pada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini itu adalah kebetulan karena Nabi baca Quran di atas unta dan unta jalan karena ontanya berjalan dan Nabi baca Quran maka ayat ada ayat yang mantul menjadi mantulnya karena karena karena beliau membaca Al-Quran di atas unta, Ya, maka ini berarti kejadian yang bersifat kebetulan. Bukan Nabi sengaja. Sebagian ulama menyatakan, ya ini adalah sengaja, sengaja memang Nabi melakukan tarjik, menunjukkan itu bolehnya atau bolehnya tarjik ketika membaca Al-Quran. Kemudian dari Ibn Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan, sungguh jika aku membaca satu surat dan aku baca dengan tartil dengan pelan, lebih aku sukai daripada aku membaca seluruh Al-Quran namun tidak dengan tartil. Demikian juga Mujahid ditanya tentang dua orang. Orang yang pertama membaca dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran sekaligus. Wal akhir sedangkan orang yang kedua cuma membaca surat Al-Baqarah saja. Kemudian namun ternyata waktu membaca keduanya lama rukuknya dan lama sujudnya serta lama duduknya sama antara orang pertama dan orang yang kedua. Jadi orang pertama dalam waktu sekian dia dapat dua surat. Al-Baqarah dan Ali Imran. Namun dalam waktu yang yang dalam waktu yang semisal ini untuk orang yang kedua itu cuma dapat surat Al-Baqarah saja. Maka artinya orang yang kedua lebih pelan dalam membaca dibandingkan orang yang pertama. Maka Mujahid mengatakan ala dikoral al-faqarah wahdah afdal. Maka orang yang yang cuma dalam waktu tersebut cuma bisa mendapatkan surat al-faqarah, maka itu yang lebih baik. Dan terdapat dan beliau melarang, Mujahid melarang al-ifrat fil isra terlalu cepat atau berlebihan dalam cepat membaca Al-Quran. Yang ini disebut dengan al-hadzu. Maka apa al-hadzu? Al-hadzu berarti maknanya adalah al-ifrat fil isra fil qiraah. Terlalu cepat dalam membaca Al-Qur'an. yang disebut hadzu ini terlarang. Fasabataan Abdullah bin Mas'ud terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Nabi Ana rajulan qala lahu ada seorang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya aku membaca mufassal cuma dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, berarti bacamu cepat sebagaimana orang tuh membaca syair dengan cepat. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ada sekelompok orang yang nanti akan membaca Al-Quran, dan bacaan Al-Quran tersebut dan Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Akan tetapi, idza waqa fil qalbi jika Al-Qur'an itu masuk ke dalam hati lalu kokoh di dalam hati, nah itulah yang manfaat. <clears throat> Diatkan Abu Aid muslim ini adalah redaksi muslim dalam salah satu riwayatnya. Apa yang dimaksud dengan mufasal? Mufasal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek atau dinilai ayatnya pendek-pendek. Nah, sejak mana surat itu disebut surat-surat pendek? Nah, kalau kita surat-surat pendek cuma Al-Falaq, An-Nas, ah, sampai sampai Al-Kafirun itu surat-surat pendek. Al-Mufassal itu ada sebagian ulama mengatakan dari hujurat dan ada ulama yang mengatakan dari kof. Dan mufassal itu dibagi menjadi tiga ada tual mufasal, ausat mufasal, dan kisar mufasal. Ada mufasal panjang, mufasal sedang, dan mufasal pendek. Maka mufasal panjang itu dari kaf atau dari hujurat sampai sebelum anaba. Kemudian ausat mufasal, mufasal sedang, itu dari anaba sampai sebelum abduha. Dan kisah mufasal mufasal pendek itu dari abduha sampai selesai. Maka ada orang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, suat-suat mufasal kubaca dalam satu rakaat. Dari Qaf atau dari Hujurat sampai Anas. Itu jadikan satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, kalau begitu kamu ngebut ya. Seperti ngebut kalau baca syair jika ngebut maka tidak ada tadabur, tidak ada pemahaman. Maka nanti akan ada sekelompok orang yang baca Al-Quran dan Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Apa yang dimaksud Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka? Kalau berdasarkan konteks perkataan Ibnu Mas'ud, maka maknanya apa? Mereka baca Al-Quran tapi tidak faham. Ya. Maka bacaan Al-Qurannya cuma sampai tenggorokan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Dan hati letak pemahaman. Nah, maka mereka cuma baca Al-Quran, namun cuma sampai di tenggorokan mereka. Tidak turun sampai hati, tidak turun sampai sampai sehingga mereka paham karena kepahaman itu letaknya di hati. Nah kata Ibn Mas'ud, bacaan Al-Quran yang manfaat itu adalah bacaan Al-Quran yang masuk ke dalam hati, bukan hanya berhenti di tenggorokan, tenggorokan kemudian berhenti. Itu tidak manfaat. Bacaan Quran yang manfaat tidak berhenti di tenggorokan namun masih turun lagi sampai hati. Setelah turun sampai hati, rasakha fihi kemudian kokoh, terhujam kuat dalam hati, nafa. Nah itulah bacaan Quran yang manfaat. Ini berkata, uh, uh, yang mengatakan ini adalah Muslim, namun beri catatan oleh Abu Ainain, dilihatkan oleh Muslim dan Bukhari akan tetapi kalimat yang terakhir yaitu in akwaman itu tidak ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan yang Mas'ud in akwaman ada sekelompok orang yang baca Quran dan seterusnya terdapat dalam riwayat yang mukuf sampai ke Ibnu Mas'ud dan perkataan tersebut memang marfu sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ciri khawarij bahasanya mereka membaca Al-Qur'an namun eh, Al-Quran itu tidaklah melewati tenggorokan atau kongkongan mereka diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Maka di antara ciri kuat adalah mereka adalah orang yang rajin baca Al-Quran, akan tapi mereka Al-Quran tidaklah melewati tenggorokan atau kongkongan mereka. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan Khawarid itu baca Al-Quran, suka baca Al-Quran namun nggak faham maknanya. Sehingga akhirnya mereka gunakan ayat-ayat Al-Quran yang harusnya untuk orang kafir, namun malah ditujukan untuk nembak kaum muslimin. Sehingga mereka kafirkan kaum muslimin. Karena mereka nggak paham. Ada, eh, kemudian penjelasan yang lain yang dimaksud khawarid itu membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka adalah mereka membaca Al-Quran namun mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka menyelisihinya. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah penjelasan Al-Bukhari. Bukhari mengatakan yang dimaksud dengan orang khawarij itu membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka adalah mereka membaca Al-Quran riyaan. Karena ria, karena pamer, karena manusia. Bukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. ada yang mengatakan para ulama mengatakan tartil yaitu pelan-pelan ketika baca Al-Qur'an hukumnya mustahab, dianjurkan. Dan tadi di depan di awal fasal dikatakan ini adalah itifak ulama. Ini adalah sepakat ulama, ijma ulama. Dan maksud dianjurkannya tartil dalam baca Al-Quran adalah litadabur supaya orang itu merenungi maknanya. Dan untuk tujuan yang lainnya. Kalau para ulama mengatakan oleh karena itu dianjurkan tartil bagi orang ajam, bagi orang non Arab yang tidak paham maknanya, maka mereka lebih perlu tartil lagi. Eh, mereka lebih perlu untuk tartil lagi, lebih perlu untuk pelan lagi supaya bisa memahami makna apa yang dibaca. Eh, Liana dalika karena hal tersebut yaitu tartil dan bacaan Quran itu lebih dekat kepada pemuliaan dan penghormatan terhadap Al-Quran dan tartil dalam membaca Al-Quran itu lebih mempengaruhi, lebih memberikan pengaruh ke dalam hati. Kemudian pasal berikutnya, yustahabu dianjurkan ketika orang itu membaca ayat Al-Quran, melewati ayat rahmat, melewati ayat tentang kasih sayang Allah, tentang surga, maka adalah dia berhenti kemudian berdoa kepada Allah agar diberi karunia, agar dimasukkan surga dan diberi rahmat dan kasih sayangnya. Demikian juga ketika membaca ayat Al-Quran kemudian lewat ayat azab. Ada ayat cerita tentang siksaan Allah di akhirat atau siksa Allah kepada kaum orang-orang kafir yang membangkang. Maka dianjurkan untuk berhenti dan memohon perlindungan dari keburukan dan dari azab. Ya kalau nggak bisa, ya nggak bisa baca sendiri, ya maka bisa menggunakan apa contoh doa yang dicontohkan oleh An Nawawi. Ketika lewat ayat ayat azab, ayat cerita tentang neraka, maka berdoa berhenti kemudian mengatakan Allahumma ini as'aluka afiyah. Ya Allah, sini aku meminta kepadamu keselamatan. Atau mengatakan as'aluka afiyah min kulli makruh Aku memohon kepadamu keselamatan dari segala hal yang tidak disukai. Atau kalimat-kalimat semacam itu. Demikian juga jika melewati ayat yang berisi pensucian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, menceritakan bahasanya semua makhluk bertasbih mensucikan Allah. Ya, maka adalah berhenti nazaha kemudian bertasbih mensucikan Allah. Contoh kalimatnya berhenti kemudian membaca subhanahu wa ta'ala. Atau membaca tabaraka wa ta'ala. Atau berhenti membaca jallat azamatu rabbina. Maha agung kebesaran Tuhan kami. Dalilnya. Dalil untuk masalah ini adalah hadis yang sahih dari Hudzaifah ibn Yaman radhiallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam, yaitu salat tahajud, salat malam. Maka di sini dalil bolehnya tahajud berjamaah. Maka saat malam jika itu bulan Ramadan, tarawih maka dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Sedangkan untuk di, uh, eh, sholat malam di luar Ramadan, maka diperbolehkan untuk eh, dilakukan dengan berjamaah, menurut kata para ulama, ahyanan, kadang-kadang. Dan itu di rumah. Dan itu di rumah, tidak di masjid. Maka untuk salat malam di luar Ramadan, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk dilakukan dengan berjamaah, kadang-kadang dan tidak dijadikan rutinitas dan kebiasaan, dan itu dilakukan di rumah dan tidak di masjid. Semisal tahajud berjamaah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hudzaifah bin Yaman di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta fakta al-baqarah. Maka ketika itu Nabi memulai setelah baca Al-Fatihah, maka Nabi baca surat Al-Baqarah. Maka aku berkata di dalam hati, nanti Nabi ruku kalau sudah dapat ayat 100 dari surat Al-Baqarah. Mabok, ternyata ada 100 masih terus. Kemudian aku berkata dalam hati, Yusali biha kayak ini Nabi dalam satu rakaat mau menyelesaikan Al-Baqarah. Al-Baqarah untuk satu rakaat. Ternyata setelah Al-Baqarah selesai, Ramadan oh, masih terus. Fakultu maka aku mengatakannya kak ubiha maka belakang rukuk dengannya. Ternyata semua tataha An-Nisa, kemudian masih Nabi lanjutkan dengan baca surat An-Nisa. Fakultu kemudian Nabi membaca an sampai selesai. Kemudian setelah Anisa selesai, masih Nabi lanjutkan dengan baca surat Ali Imran, faqara'aha, lalu Nabi membacanya. Dan cara Nabi ketika membaca tiga surat yang panjang-panjang ini, ada surat uh, yang ada satu di uh, ada, ada istilah sebab tujuh surat panjang tujuh surat panjang. Jadi surat yang dianggap paling panjang itu ada tujuh buah untuk Al-Baqarah, Ali imran An-Nisa, Al-Maidah urut dari depan. Eh, tujuh-tujuhnya itu terpanjang semua. Maka Nabi membaca tiga surat dari tujuh surat panjang. Dan bacanya kata Hudzaifah, Yakra mutarassilan. Beliau bacanya pelan-pelan. Bacanya pelan-pelan. Di antara bentuk pelannya, idza ayat ayatin fiha tasbih sabah. Jika Nabi ketemu ayat yang mengandung tasbih, Nabi berhenti dulu kemudian mengucapkan tasbih. Wa idza marobi ayat soalin. Jika lewat ayat yang berisi doa atau perintah untuk berdoa, maka berhenti salah kemudian berdoa dulu. Wa idza marobi ta'awudin. Maka jika melewati satu ayat yang mengandung ta'awud permohonan untuk keselamatan diri atau ayat yang berisi azab maka taawud maka beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah dari azab, dari neraka, dari seksa dan seterusnya. Orang Muslim sahih diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan berkaitan dengan hal ini, dengan Nabi baca Al-Baqarah, kemudian Anisa, kemudian Ali Imran. Maka secara zahirnya ayat ini menjadikan dalil boleh tidak urut dalam baca surat dalam Al-Quran. Tidak urut mushaf. Ketika baca surat eh, surat, surat Al-Quran dalam sholat. Dan perlu diketahui sebagaimana nanti akan kita baca pendapatnya uh, eh, An Nawawi harus urut kalau baca surat dalam uh, baca surat dalam Al-Quran. Urut sebagaimana urut mushaf. Jangan baca Al-Maidah habis itu baca Al-Baqarah. Nah, ini tidak boleh. Lalu apa komentar An-Nawawi dengan hadis ini? di mana hadis di, di hadis ini Nabi baca Anisa bawa Ali Imran. Padahal mazhabnya pendapatnya Anawi urut. Tidak boleh tidak urut. Maka Anawi mengatakan wakana suatu Nisa fi dzalikal waqti mutaqaddimah ala Ali Imran. Maka Anawi mengatakan di zaman itu di zaman Nabi itu surat Anisa itu posisinya itu di depan surat Ali Imran Al-Baqarah Anisa atau Ali Imran. Man kalau waktu di waktu itu. Namun setelah itu ada ada perbaikan, ada perbaikan sehingga para sahabat ijma untuk membuat urutan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, baru an Sebagaimana ijma yang terjadi di zaman Utsman. Sedangkan hadis ini jadikan dalil oleh Syekhul Islam sebagaimana saya baca di Usulun fi Tafsir karya Ibnu thaimin, bahwasanya hadis ini dalil boleh tidak urut. Eh, dalil boleh kadang-kadang tidak urut dalam membaca membaca surat, tidak urut dalam artian urut mushaf dalam membaca surat-surat Al-Qur'an. Oleh karena itu maka jika perkataan An Nawawi ini bahasanya Fidali kalau waktu urutan surat adalah semacam itu di di zaman itu itu memiliki landasan yang kuat, maka perkataan An-Nawawi makbul. Perkataan An-Nawawi di sini bisa diterima. Maka tapi jika tidak, maka pada asalnya urutan Quran yang ada di zaman Nabi itulah urutan urutan surat di zaman Nabi itulah yang di sepakat oleh para sahabat. Sehingga makna di sini sebagaimana kata Syekhul Islam, menunjukkan kadang-kadang boleh tidak urut. Namun kadang-kadang. Kalau ashabuna berkata, sahabat-sahabat kami para ulama madhab syafi'i dianjurkan melakukan permohonan, perlindungan dan tasbih di bagi semua pembaca Al-Quran. Baik membaca Al-Quran tersebut di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ah, dan mereka mengatakan, para ulama syafi'iyah mengatakan dianjurkan hal tersebut. Berhenti untuk berdoa, untuk bertasbih, dan untuk memohon perlindungan. Ah, itu dianjurkan di dalam sholat, baik untuk imam, ataupun makmum, ataupun sholat sendirian. Karena ini statusnya adalah doa, dan dan semua orang sama dalam hal ini. Imam, makmum, sholat sendiri sama seperti bacaan amin setelah Al-Fatihah. Semuanya baca. Munfarid baca, imam baca, makmum juga baca. Dan pendapat yang kami sebutkan yaitu dianjurkan untuk berhenti berdoa dan mohon perlindungan ialah mazhabnya Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak ada anjuran ketika baca Quran untuk berhenti untuk berdoa. Bahkan kata Abu Hanifah hukumnya makruh jika terjadi di dalam sholat. Kata An-Nawawi, yang benar, yang rajih adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan dalil yang telah kami sampaikan yaitu hadis Hudzaifah ibn Yaman. Akan tetapi yang lebih tepat, akan tetapi yang lebih tetap, tepat tentang hal ini adalah gimana hukum berhenti untuk berdoa, untuk ta'awud, untuk bertasbih di sholat fardu. Bagaimana kalau hadis ini kita praktekkan di sholat fardu, sholat isya? Sholat isya, imamnya membaca surat al-a'la, sabis al a'la, berhenti dulu. Subhana al a'la. Nah. Kemudian baru lanjut lagi. Gimana kalau untuk salat fardu? Maka jawabannya ada tentang masalah berhenti ketika baca Quran, kemudian berdoa, kemudian bertasbih. Itu hanya dijumpai dalam sholat malamnya Nabi. Kemudian, bagaimana dengan kaidah yang mengatakan masabata fil fardi, sabata fil nafli, wa masabata fil nafli, sabata fil fardi. Apa yang Nabi lakukan di sholat sunnah itu boleh dilakukan di sholat fardu. Apa yang Nabi lakukan di sholat fardu maka boleh dilakukan di sholat sunnah. Dan tidak kita jumpai Nabi mempraktekkan hal ini dalam sholat fardu. Maka ada tiga, tiga hal dalam hal ini. Pertama hadis tentang masalah berhenti untuk berdoa dan bertasbih itu hanya ada dalam sholat malam. Kemudian yang kedua tidak dijumpai riwayat Nabi melakukan hal ini di sholat fardu. Kemudian yang ketiga ada kaidah. Apa yang boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk sholat fardu. Sebagaimana apa yang boleh untuk sholat fardu, boleh untuk sholat sunnah. Maka kesimpulannya, ya, dianjurkan hal ini, dianjurkan untuk berhenti, kemudian berdoa dan seterusnya, ya, dalam sholat atau untuk sholat malam. Adapun untuk sholat fardu, maka ya juzu wala yustahab. Untuk sholat fardu, maka boleh Kenapa boleh? Kaidah. Sabata fi nafli, sabata fil fardi. Apa yang boleh dilakukan di salat sunnah, boleh dikerjakan di salat wajib. Maka berdasarkan kaidah ini kita katakan boleh dikerjakan oleh imam di salat fardu. Maka kalau imam baca surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau sucikan Tuhanmu yang maha tinggi itu henti. Subhana rabbiyal a'la. lanjutkan ayat. Allah khalaqa fasawwa dan seterusnya. Maka boleh untuk sholat fardu. Akan tapi tidak dianjurkan. Kenapa kita katakan tidak dianjurkan? Karena tidak terdapat riwayat dari Nabi. Nabi melakukannya di sholat fardu. karena Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Apa hukum sholat dua berjamaah? Maka hukumnya sebagaimana hukum sholat sunnah berjamaah. Para ulama secara umum mengatakan <clears throat> Untuk sholat sunnah maka boleh dilakukan berjemaah asal tidak dijadikan rutinitas dan kebiasaan. Oleh karena itu maka eh, tidak boleh menjadikan sholat duha berjemaah. Dan terlebih lagi untuk sholat duha maka mungkin lebih hati-hati lagi berkaitan dengan jamaah untuk sholat duha. Karena satu satu satu ketika Ibnu Umar melihat orang melaksanakan salat duha di masjid, kemudian Nabi kemudian Ibnu Umar mengatakan ini adalah bid'ah. Sebagian ulama menjelaskan yang dibid'ahkan oleh Ibnu Umar adalah duha berjamaah. Bukan salat duhanya. Seorang yang terlalu mudah sedih ketika mendengar musibah berupa bencana-bencana alam sehingga membuatnya stres, dan takut mati karena belum siap. Apa ini baik? Bagaimanakah menghilangkan stres karena sangat mempengaruhi keseharian, tidak nafsu makan, akhirnya suka melamun, berdebar-debar tanpa sebab yang jelas. Maka takut mati normal. Semua orang takut mati. Ya, semua orang takut mati. Sebagaimana uh, dalam hadis man ada liwalian. siapa yang memusuhi waliku. Maka di akhir hadis dikatakan. Dan dia waliku atau kekasihku itu membenci kematian. Maka wali Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci mati. Masa mau lebih hebat dari wali Allah? Wali Allah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci mati. Maka takut mati itu normal alami manusiawi bahkan itu itulah keadaan para wali. Akan tapi kalau ini sampai menghilang kalau jadi stres, nah ini yang jadi masalah. Kesan dia jadi suka melamun, tidak nafsu makan. Nah, maka sikap yang benar ketika orang itu sedih karena berupa bencana, musibah, takut kemudian takut maksiat, takut adab Allah, maka sikap yang benar harusnya takut dengan adab ini mendorong orang untuk jauh dari maksiat dan gemar untuk taat. Itu buah yang benar dari rasa takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala, bukannya kemudian stres, dan nggak nggak mau makan, enggak mau makannya karena untuk puasa tidak masalah. Tapi kalau cuma sekedar nggak mau makan, nah, nah itu tidak benar. Ini bukan bukan cara yang benar. Orang itu seharusnya orang itu takut dengan adab Allah, bencana alam dan yang lainnya. Namun dampaknya harusnya adalah hanya takut dengan maksiat, gemar dengan makan ketaatan. Saat sholat berjamaah gerakan imam tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Padahal kita harus mengikuti setiap gerakan imam. Tidak semua gerakan imam harus diikuti. Ya. Eh, banyak gerakan imam itu ya kita ikuti apa yang menurut, kuat menurut pendapat kita. Tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh imam. Dan tentang untuk pertanyaan ini kita tidak bisa memberikan komentar banyak karena bentuknya global. Ini ya, tidak sesuai dengan Nabi itu yang mana? Apakah tidak sesuai dengan Nabi menurut pendapatnya? Nah, namun ada dalil yang juga kuat yang itu jadikan landasan si imam untuk melakukan perbuatan itu atau perbuatan Nabi ini sampai derajat seperti apa hukumnya dalam sholat misalnya. Apakah makmum boleh mengeraskan doa ketika imam membaca surat yang di dalamnya ada ayat rahmat atau ayat azab? Jawabannya tidak boleh keras, cuma untuk dirinya sendiri. Makmum tidak boleh keras. Tidak boleh keras dalam takbiratul ihram, sebagaimana dilakukan oleh banyak makmum, itu tidak benar. Atau dalam takbir intikal, atau pada sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, atau yang lainnya. Makmum tidak boleh uh, bersuaka, suaka dalam salat berjamaah hanya salat soalnya imam. Apakah tidak bersandar di dinding waktu pengajian termasuk adab bermajelis? Jawabnya iya. Ah, termasuk adab. Apa dalilnya? Dalilnya ya, lain menaah cukup hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian inginkan untuk orang lain apa yang kalian untuk diri kalian sendiri. Coba kalau Anda jadi pembicara, jadi pengisi, kemudian jamaahnya pada sandaran semua. Ya. Layah-layah dengan santainya. Suka? Kalau tidak suka, ya jangan lakukan untuk orang lain. Zaman sekarang hidup sepertinya tidak bisa lepas dari bank. Bagaimanakah tetap terbebas dari transaksi ribawi? Tidak semua transaksi dengan bank itu perbuatan riba. Ya, orang itu kemudian punya muamalah interaksi dengan riba, dan artian transfer transfer nggak riba kemudian dia punya dia punya tabungan kemudian ngambilnya dengan lewat ATM eh, ATM ATM transaksi ATM dengan bank bukan riba Ya ala hal kita perlu berilmu sehingga bisa membedakan. Jangan dianggap semuanya riba, padahal tidak riba. Maka kita butuh ilmu, maka ilmu satu hal yang sangat urgen, agar kita bisa bersikap dengan baik dan benar. Penjelasan lewat ada yang mengatakan tidak boleh duduk dengan bersandar menggunakan tangan kiri. Mohon penjelasannya. Demikianlah di antara jenis duduk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalilnya bisa diantum baca di Riyadus Salihin. Seorang musafir ketika menunggu waktu Jumat, mana yang lebih afdal mengerjakan salat sunnah mutlak atau hanya membaca Al-Quran di dalam masjid. Sebenarnya musafir tidak wajib sholat Jumat. Di antara orang yang gugur eh, kewajiban untuk sholat Jumat adalah seorang yang berstatus sebagai musafir. Dan nah, seandainya musafir itu berhenti kemudian ikut sholat Jumat maka boleh. Dan dalam kondisi ini maka dia boleh, misalnya kita katakan, bisa kita katakan lebih after dia memperbanyak sholat sunnah mutlak. Karena yang tidak boleh adalah sholat sunnah yang rutin. Qobliyah, Ba'diyah. Nah, namun dia tidak perlu melakukan Ba'diyah Jumat. Ketika akan berangkat ke masjid, membiasakan untuk berwudu, kemudian sholat sunnah wudu, sesampai di masjid, kembali berwudu, sebelum masuk ke dalam masjid, padahal belum batal. Maka hal seperti ini jika dirutinkan bisa termasuk bid'ah. Pertama di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berwudu lagi meskipun belum batal wudu. Beliau salat maghrib misalnya ada wudhu dan isak belum batal, bila wudhu lagi. Ini diantara satu hal yang di ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika orang itu mau punya kebiasaan semacam ini, maka hukumnya boleh. Akan tapi jika di rumah sudah wudhu, kemudian sampai masjid wudhu lagi, padahal belum batal, maka kata, saya katakan layan beri ini tidak sepatutnya dilakukan karena buang-buang air tanpa manfaat yang begitu jelas. Namun kalau dia mau mengikuti Nabi, ya, ya, dia misalnya sholat duhur, habis duhur belum batal, kemudian datang waktu asar, dan dia wudhu lagi untuk sholat asar, nah ini tidak mengapa, bahkan ini dianjurkan. Tapi kalau yang seperti tadi ditanyakan, dari rumah sudah wudhu, kemudian sampai masjid wudhu lagi, nah, padahal belum batal, maka apalagi sekarang musim kemarau, banyak sudah sumur yang asat, nah, ini satu hal yang tidak selainnya dilakukan. Apakah semua ibadah harus diukur berlandaskan hadis yang sahih? Iya. Semua ibadah harus ada dalilnya dari hadis yang sahih atau hasan. Bagaimana konsep widatul wujud yang menjadi keyakinan orang-orang sufi? Orang-orang sufi berkeyakinan di alam semesta ini tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Lihat tembok ya lihat Allah, lihat anjing ya lihat Allah, lihat pelacur ya lihat Allah, ya. lihat jangkrik ya lihat Allah. Maka Allah itu jangkrik, Allah itu anjing, Allah itu Allah itu tembok, Allah itu pelacur, Allah itu gobak, Allah itu tai kuda, Allah itu tai lencong, semua Allah semua. Tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu wahdatul wujud. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana di al fuqan baina Al-Rahman wa Al-Syaitan dan di tempat yang lain, wahdatul wujud ini lebih keyakinannya adalah keyakinan yang lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani mengatakan yang punya Allah ada pada Yahudi mengatakan pada Uzair, Nasrani mengatakan pada pada Isa, yang lain tidak ada. Sedangkan orang Sufi mengatakan semuanya di sana ada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah adalah keyakinan kekufuran. Ya. Dan dari wadah wujud ini akhirnya kemudian rusak syariat. Tidak ada syariat. Maka jadilah istrimu istriku. Nah, istriku ya istrimu. Enggak ada yang halal. Dengan karena wujud satu. Wujud satu. Lalu siapa yang terbebani? Siapa yang terbebani syariat? Enggak ada yang terbebani syariat. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Wujud satu. Hmm, wujud itu satu, maka tidak ada syariat. Maka tidak ada syariat hancur. Dulu salah syariat dengan ajaran ini. Rata-rata masjid uh, di tempat saya melaksanakan sholat tarawih dengan cepat sekali. Imamnya tidak takut dan baca Al-Quran. Banyak dikir-dikir berjamaahnya. Kalaupun ada masjid yang benar dalam tanda kutip tata taranya, letaknya jauh sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya sholat tarawih di rumah saja berjamaah bersama keluarga? Telah kita sampaikan jika berulang kali telah kita sampaikan bahasanya tumak nina adalah rukun sholat. Maka jika tidak ada tumak nina, maka sholat tidak sah maka jika di masjid tersebut salat tarawihnya imam tidak tumak nina, maka tidak ada manfaat salat di belakangnya. Maka antum bisa, kita bisa salat sendiri di rumah atau berjamaah di rumah. Apakah ada hubungan antara dengki dengan penyakit ain? Ya, sangat dekat hubungannya. Orang yang dengki, orang yang hasad, itu matanya adalah bisa membawa ain. Yang menyebabkan e, musibah bagi orang yang dipandangnya. Karena di pondok tafid jika ada anak baru yang menghafal lebih cepat dibenci anak-anak lama dan kadang dalam halakoh gilirannya sering direbut. Ya, maka ini adalah satu hal yang sangat disesalkan. Orang yang menghafal Quran, orang yang mengerti Quran, kok malah tidak mengamalkan Al-Quran. Yaitu larangan, hasad dan dengki. Seharusnya dia riptoh, dia berharap, bagaimana berharap supaya bisa seperti dia dengan meningkatkan semangat dan kerajinan dan seterusnya. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan keras-keras? Eh, membaca Al-Quran dengan suara keras, itu hukumnya boleh jika memang diperlukan. Dan nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus tentang masalah hal ini. Bagaimana agar kita tidak lembek? Kalau saat ini kita sudah lembek, bagaimana cara mengatasinya? Lembek dalam masalah apa ini? Ya lembek sama orang tua diperintahkan, ya bersikap nah, lembek kepada orang tua, jangan ngotot, jangan keras sama orang tua. Diperintahkan lembek dengan guru, ya, itu bagus. Nah, lembek dalam masalah apa dulu? Nah, maka perlu rincian. Ya. Apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran yang mantul, ya, Kurang lebih gambarannya mungkin kita ketika orang itu berkendaraan dan itu kendaraannya goyang-goyang kemudian baca Quran. Nah itulah kurang lebih tarjik yang terjadi. Apakah ada dalil bagi wanita untuk sholat duhur dua rakaat ketika hari Jumat saja sebagai pengganti sholat Jumat? Ini dilakukan oleh bulik saya yang ikut MTA. Jawabannya pendapatnya adalah pendapat yang mengada-ada dan menyelisih ijma. Ya, pendapat yang mengada-ada dan menyelisih ijma ulama. Di antara dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu. dia mengatakan siapa yang datang ke masjid untuk sholat Jumat dan dia ketinggalan satu rakaat, maka adalah dia tambah satu rakaat. Dan jika dia sampai ke masjid kurang dari satu rakaat, maka adalah dia masuk dengan niat sholat duhur. Maka adalah setelah imam salam dia sholat empat rakaat. Pendapat tadi di, didasari dengan pendapat bahasanya di hari Jumat tidak ada sholat empat rakaat siang hari. Ada yang sholat dua rakaat. Nah, ini pendapat yang ada-ada buktinya adalah perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita sampaikan dan tidak ada sahabat yang menyelisihi Ibnu Mas'ud. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi perkataan Ibnu Mas'ud. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, demikian juga orang yang tidak sholat Jumat, maka sholatnya empat, empat rakaat, yaitu sholat duhur. Di manakah kita bisa menemukan hadis tentang sholat-sholat muwasal dan perinciannya? Anda bisa baca atau Anda bisa lihat di keterangan Al-Albani di sifat sholat Nabi di catatan kaki. Bila seorang kerja hingga malam sehingga dia tidak bisa mengikuti sholat tarawih berjamaah di awal waktu, manakah lebih baik untuknya apakah sholat sendiri di rumah atau berusaha mencari jamaah sholat tarawih yang masih ada? Pilihan yang kedua yang lebih baik. Jika mungkin ada sholat jamaah tarawih yang masih ada, Tidaklah dia ikut jamaah terawih yang masih ada. Apakah pada saat imam membaca ayat sajadah terus imam sujud makmum menjadi bingung kemudian menganggap imam salah? Gimana hal ini? Yang salah makmum. Kenapa nggak tahu ada sujud tilawah? Apa bacaan sujudnya? Maka seharusnya makmum mengikuti imam sujud tilawah. Apa bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah. Apakah ada bacaan khusus untuk sujud tilawah? Ini diperselisihkan ulama berkaitan dengan status hadisnya. Maka sebagian ulama mengatakan ada bacaan khusus untuk sujud tilawah karena beliau mensahihkan hadis tentang hal ini. Ya, di, di antaranya adalah Al Albani yang mensahihkan hadis tentang sajadah wajhi lidzati khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu min ghairi hawlin minni wala Dan ada beberapa bacaan yang lain yang bisa dilihat di Hisnul Muslim. Apakah setelah sholat Jumat boleh menjamak dengan sholat asar? Karena ingin bersafar sebelum masuk waktu asar, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jamak Jumat dengan asar satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama, semisal madhab syafi'i, madhab syafi'i membolehkan menjamak Jumat dengan asar sebagaimana pernah saya bisa dijumpai di Kifayatul Akhyar sarah takrib sarah matan roya atau takrib eh, di sana dikatakan boleh eh, dan ini ada kita bikin madhab syafi'i eh, sebagian ulama melarang jama Jumat dengan asar ini pendapat Syabdullah Aziz bin Bas dan juga pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dengan alasan tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat asar dengan uh, salat Jumat dengan salat asar. Maka yang hati-hati, wallah taala alam kalau orang itu hendaklah menghindari untuk menjamak Jumat dengan asar. Bagi kami yang bahasa Arab masih pemula, tentu belum bisa mengamalkan adab ketika menemui ayat adab, rahmat, doa, ancaman. Bagaimana nasihatnya? Nah, tingkatkan kesungguhan untuk belajar bahasa Arab. Jika <laughs> tahu, oh ini kita dapat ayat azab, dianjurkan di sini berhenti berdoa, berlindung dari adab, dan seterusnya. Karena adab ini tidak mungkin diamalkan bagi orang yang tidak uh, paham baca, uh, bahasa Arab. Ya, maka orang yang tidak faham bahasa Arab tidak akan pernah mengamalkan ayat ini. Dan tidak pernah mengamalkan adab ini untuk berhenti, untuk berdoa, berhenti, untuk mohon perlindungan, dan seterusnya. Bagaimanakah cara sujud sahwi ketika mendapatkan ayat sajadah? Ketika mendapatkan ayat sajadah tidak sujud sahwi, akan tapi sujud tilawah. ada ada sujud sahwi, itu lain dengan sujud tilawah. Eh, sujud tilawah beda dengan sujud sahwi. Beda sebabnya. Sujud sahwi karena lupa, ada ada gerakan salat yang lupa. Sujud tilawah karena menjumpai nah, ayat sajadah. Dengan berdiri sujud satu kali, dengan sujud tidak bertakbir, sedangkan doa sama dengan sudah doa ketika salat atau tambahan doanya. Tidak harus berdiri, misalnya orang baca Quran dalam posisi duduk, tidak harus berdiri, dia langsung bisa sujud. Ya. Kemudian ketika turun sujud dia tidak perlu bertakbir, namun bangkit dari sujud dia bertakbir. Dan bacaannya bisa pakai tadi sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sam'ahu atau bisa dengan bacaan sujud dan bisa ditambahkan dengan uh, dia tambahkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Termasuk Hal yang dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud adalah ketika sujud tilawah atau ketika sujud sahwi atau ketika sujud-sujud yang disyariatkan yang lain. Tingkatan seorang di surga berdasarkan ayat terakhir yang dibaca atau dihafal. Bagaimana ketika seorang yang susah dalam menghafal, tetapi punya amalan rutin membaca Al-Quran setiap harinya? Maka di antara sebab orang itu mendapatkan kedudukan tinggi di surga, sebagaimana pernah kita bahas, adalah memperbanyak hafalan Quran. Oleh karena itu untuk bagi orang yang sulit untuk menambah jumlah hafalan Qur'annya, maka adalah dia perbaiki dirinya, dia cari sebabnya, agar dia juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan derajat dari sisi ini. Meskipun ada cara meningkatkan derajat dengan dari sisi yang lain, dengan amal-amal yang lain, boleh jadi dengan jihad, boleh jadi dengan eh, amal-amal uh, yang lain. Namun salah satu cara untuk meningkatkan derajat di surga ada dengan dari sisi hafalan Al-Quran, maka jika ingin mendapatkan peluang untuk meningkatkan derajat di surga dengan dari amal menghafal Quran, maka kita dan kita sulit menghafal Quran, maka cari sebabnya. Usaha eh, sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan hafalan Quran. Apakah perbedaan manhat itu menyebabkan jatuh diklaim sebagai alim bid'ah ataukah tidak? Seorang itu dituduh atau di, dipanis dengan tuduhan atau di, dihukum sebagai ahli bid'ah ketika melakukan satu dari dua pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh pelanggaran yang pertama sebagaimana penjelasan Syafi'i dan penjelasan yang uh, kemudian pelanggaran yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pertama ketika dia menyelisih ahlu sunnah dalam perkara dalam hal ambon kuli dalam perkara yang bersifat kuli yang memuat banyak rincian. Semisal orang yang menolak semua uh, sifat Allah atau menolak semua sifat yang tidak sesuai dengan akal. Sebagaimana As'ari maka mereka-mereka yang punya pemahaman semacam ini disebut sebagai ahli bid'ah. Kemudian yang kedua ketika seorang itu menyelisih ahlu sunnah tidak dalam perkara yang mengandung banyak rincian. Itu adalah amrun juz'i akan tapi itu adalah perkara yang masyhur merupakan pembeda antara al-sunnah dan bukan al-sunnah. Perkara yang masyhur di antara para ulama pembeda al-sunnah dengan bukan al-sunnah. Semisal orang yang membolehkan untuk memberontak terhadap eh, penguasa yang sah, penguasa muslim yang zalim. Ini perkara juz'i. Tidak ada tidak ada derivatnya. Ini adalah perkara yang masyhur bukan mazhab al-sunnah. Orang yang menolak azab kubur. Maka ini cuma satu hal saja. Tidak ada derivatnya. Ya, dan sudah, satu hal yang ma'ruf biasanya bukan demikianlah mazhab al-sunnah. Maka orang yang semacam itu terjumus dalam perkara semacam ini, maka dia terfonis sebagai ahli bid'ah. Maka siapa yang terjumus dalam dua, salah satu dari dua hal ini, maka inilah yang disebut sebagai mubtadi. pun yang lainnya maka tidak sampai terhukum sebagai mubtadi. Dan kita katakan dia seorang muslim yang kote, seorang muslim yang mukhti, yang keliru, yang punya kesalahan, punya penyimpangan, dan tidak kita hukumi secara mutlak sebagai alil bid'ah. Apa kesalahan orang yang ditakdir oleh Imam Ahmad? Jawabnya, harus al-muhasibi, kemarin telah kita sampaikan, dia punya kesalahan yaitu berlebihan dalam masalah masalah kesufiannya dan dia punya kesalahan dalam masalah akidah uh, dia berakidah dengan akidahnya maturidi uh, ini kesalahan uh, eh, harus al-muhasibi bolehkah kita memberitahu teman tentang seorang ustadz <clears throat> yang bermasalah manhatnya karena kita khawatir teman tersebut salah dalam memiliki Maka jawabannya, ya. jika kira-kira kita bisa memberikan nasihat dan kita punya bukti kita mengatakan orang ini bermasalah itu bukan hanya sekedar katanya sehingga di, uh, namun kita punya bukti kita punya fakta yang kuat yang bisa untuk jadi bahan untuk memberikan nasihat ya, maka mengapa tapi kalau kemudian kita tidak punya bukti apa alasanmu katanya aja nah ini bukan nasihat yang ilmiah maka ketika nanti orang tersebut diberi nasihat loh apa salahnya di mana letak kesalahannya saya lihat cuma baik-baik saja nah, maka memberikan nasihat, terutama berkaitan dengan masalah semacam ini, haruslah nasihat yang ilmiah. Ada bukti, ada fakta, sehingga orang itu mantap menerimanya. Ketika kultum terawih, materinya tidak meningkatkan khasanah ilmiah. Bolehkah kita tidak mendengarkannya, tetapi kita membaca Al-Quran dengan suara lirih, apakah termasuk kesalahan dalam adab majelis ilmu dan kesalahan dalam baca Al-Quran. Ini saya, eh, saya nasihatkan untuk jangan demikian. Gimana kalau ada orang yang seperti itu di depan kita. Kita lagi ngomong, karena mentang-mentang materinya itu nggak berbobot, kemudian di orang kemudian sibuk dengan hal yang lainnya. Gimana, gimana perasaannya? Mau? Kalau tidak mau ya jangan memberikan sikap semacam itu kepada orang lain. Ya kalau memang dia tidak menangkat, meningkatkan ilmu kita, ya, itu sama dengan yang pernah kita dapatkan ya dianggap saja untuk uh, review ulang apa yang pernah kita ketahui.